Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan nama saya Al Mustafa dari Tuban, Jawa Timur. Saya mau bertanya Bu ya, apakah yang dimaksud dengan ilmu dan riyadhah dan apakah hakikat dari keduanya? Dan benarkah riyadhah itu harus ada guru mursidnya seperti sebagian yang ada di pondok-pondok Jawa Timur? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh antara ilmu dengan riadah. Ilmu adalah ilmu, ada ilmu yang manfaat dan ilmu yang tidak manfaat. Seperti halnya orang belajar ilmu fikih. Belajar ilmu Al-Quran. Kalau tidak manfaat, ya sudah ilmunya hanya sekedar di otaknya saja. Tapi kalau ilmu manfaat itu menjadikan dia baik semakin dekat kepada Allah. Jadi ciri ilmu yang manfaat menjadikan dia khusyuk kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Jadi yang bisa khusyuk kepada Allah itu yang bisa patuh kepada Allah hanya dengan ilmu. Maka ilmunya kalau tidak menjadikan dia takut kepada Allah langsung tutup poin. Ilmu tidak manfaat. Mungkin seorang penuntut ilmu Anda harus bisa men menilai dirimu sendiri. Waktu kamu mulai masuk pondok sampai menjadi alumni, apa yang berubah dalam dirimu? Berapa kali di saat sendiri kau menitikkan air mata dengan Allah, Apakah engkau semakin jauh dari maksiat? Nah, ini yang perlu ditanyakan ilmu yang manfaat. Bukan ilmu yang dihafal oleh otakmu Abu Jahal lebih pintar dari dirimu. Nah, orientalis ada yang bisa menghafal Al-Quran. Bahkan ada yang betul-betul dengan Ihya Ulumuddin. Kitab ilmu membersihkan hati. Sehingga menjadi inspirasi bagi seorang orientalis tersebut, seorang kafir. Menjadi sebuah buku, disertasi doktor-doktor mereka ilmu karena Imam Ghazali mendatangkan dengan istilah-istilah yang dahsyat yang tidak pernah didatangkan oleh orang sebelumnya belajar Ihya Ulumuddin tapi ilmunya kapan manfaat untuk dia hanya sekedar untuk untuk mencari gelar sebagai seorang doktor dan sebagainya bukan itu kita tambah dekat kepada Allah atau tidak manizada ilman lam yazadhu dan lam yazdabni Allah illa bu'da kalau orang tambah ilmu enggak tambah dekat kepada Allah tambah jauh kalau tidak tambah hidayah tambah jauh dari Allah nah ini koreksi Imam Ghazali dalam kitab makanya imam imam besar itu Imam Ghazali, ahli tarbiyah, Imam Nawawi, bagaimana dalam kitab-kitabnya selalu mulai dengan bagaimana menata hati di saat menuntut ilmu. Sampai Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Hidayatul Hidayah, kamu itu menuntut ilmu katanya karena Allah. Benar karena Allah. Kalau bang betul karena Allah harus kau buktikan. Sekarang kamu dengan bidayah ini, bidayah itu amalan-amalan ringan. Amalan ringan, bangun pagi, baca wirid, ini ringan tuh. Kamu bisa ngamalin tidak? Kamu sudah tahu ilmunya. Lah kalau kamu tidak mau ngamalin berarti kamu cari ilmu untuk apa? Wong ini ringan-ringan kok. Ini bukan infak 500 juta bukan? Lah kok ngamali yang ringan saja tidak bisa, terus apa yang kau inginkan? Tanda ilmu yang manfaat adalah engkau berusaha untuk mengamalkan. Karena engkau rindu kepada Allah, di situ ilmu yang manfaat. Adapun riyadhah biasanya diajarkan pada guru untuk mengamalkan ilmu. Riyadhah itu adalah riyadhah itu dalam bahasa Bahasa ahli tarbiyah itu juga namanya mukhalafatul hawa, memerangi hawa nafsu. Disesuaikan dengan zamannya tentunya. Makanya disesuaikan dengan zamannya. Riyadhah itu macam-macam. Apakah harus riyadhah kita puasa terus? Dulu ya mungkin karena hawa nafsu sering bangkit sehingga dengan puasa untuk kita lemahkan. Seperti terwid, terwidul, terwidul khisan ada, ada di Arab dulu ada kuda itu kalau masih liar itu tidak bisa ditunggangi. Untuk ditunggangi harus ditundukkan dulu. Misalnya dijebak, dimasukkan ke liang, kemudian ditutup sampai dia lemos. Ini diperangi ini sampai dia lemes dan ditunduk dia. Hawa nafsu kayak gitu. Diperangi dulu baru hawa nafsunya tunduk. Sebab nafsu itu pada hakikatnya nafsumu semuanya itu adalah inna nafsal amaratun bisu mengajak kepada kejelekan. Lah itu riyadhah di sini. Baru nanti tingkatkan kalau kamu sadar nafsumu selalu mengajak kejelekan, kadang kejelekan yang diinginkan hawa nafsu melalui kebaikan. Wajabli. Makanya katanya inna nafsala akhbatu min sab'ina syaitona. Hawa nafsu yang ada dalam dirimu lebih keji daripada lebih serem, lebih mengerikan daripada 70 syaiton. Makanya ini ulama mengadakan riyadhah perang hawa nafsu. Sehingga nanti muncul ada lawamah. Lawamah itu apa? Kau caci. Pokoknya kau harus selalu mencurigai dirimu sendiri, hawa nafsumu. Ngajak salat, eh salat doa apa dulu? Hmm mau berbuat baik ya? nyuruh puasa mau apa kamu ha? bener niatmu untuk puasa terus lawamah sampai kalau sudah lawamah dari ini martabat nafsu ini riyadhah ini so kalau kita sering mencurigai nafsu nah awas di saat ingin berbuat baik selalu di dikoreksi ini hawa nafsu jangan ikut-ikutan sebab orang ke masjid hawa nafsu ada loh orang gak mau sholat sholat eh saya nafsu sholat ada orang pinjam duit karena seringnya pinjam duit, Anda marah. Sudah tidak usah pinjam, kasih. Loh, marah sebetulnya dia itu. Hah, hawa nafsu. <laughs> Kayaknya memberi hawa nafsu. Setelah wamah maka mulhamah. Setelah kita sudah biasa memerangi hawa nafsu, baru nanti riyadhah kita sudah mulai menerima kebaikan ilham maha fujurah wa taqwa. Ada ilham rabbani, ada ilham syaitani, sehingga Pak lintasan-lintasannya kebaikan ilham, senang kebaikan. Sampai derajatnya kalau nanti hawa nafsu kita misalnya nafsu yang sampai dikatakan sebagai mutmainnah, tentram dengan kebaikan. Sehingga apa? Dengan godaannya nyantai. Ada konser di samping, <laughs> sorry, enggak enggak pengen. Ada televisi. La la la zikir. Apa yang televisi? Astagfirullah. La la la la ilallah waktu habis. Ya. Allah Allah Allah. Televisi beli gode bagus. Aduh, ada informasi. Aduh. La la mutmainah. nonton yang lain orang sibuk nonton khusuk matanya merem, tidak kedip. Ini dia nyantai nggak lihat. Ada godaan macam pun mutmainah Sampai dia sehingga sing menjadi hatinya itu adalah dengan apa yang Allah titahkan. Dia pernah dia menyesal dengan kefakirannya. Dia bingung dengan kefakirannya sehingga di saat fakir pun dia tentram, di saat kaya pun dia banyak sedekah. Tidak pernah takut karena sudah dia kalaupun aku harus bersedekah-sedekah sampai mardiah diridhoi oleh Allah setelah itu menjadi nafsul kamilah menjadi orang yang sempurna sempurna nisbi menjadi kekasih Allah subhanahu wa ta'ala la riyadah itu itu maksudnya singkat masalah riyadah jadi riyadah itu adalah memerangi hawa nafsu kalau dulu kan ada pernah dengar kita ada orang nggak makan daging itu adalah pendidikan juga karena daging itu adalah waktu itu menjadi impian jadi hawa nafsu makan daging sehingga makan nasi nasi tok saja ada orang puasa setiap hari untuk memerangi. Karena puasa itu gak setiap hari undangan makan enak malam. Tapi harus benar puasanya malamnya jangan makannya ngawur. Nah ini nggak benar puasa siang saya memerangi hawa nafsu karena apa biar saya bisa mulai makan makanannya itu udah pesan segala macam. Jadi intinya riyadhah itu memerangi hawa nafsu dengan cara sesuai. Jadi masing-masing. Sampai lihat pertanyaan. Suatu ketika datang pada Nabi. Itu riyadhah itu. Ya Rasulullah, amal apa yang paling baik untukku? Nabi menjawab berbakti ke orang tua ada lagi orang bertanya ya Rasulullah amal apa yang paling bagus untukmu sedekah Loh, kok beda orangnya beda jawabannya beda satu lagi ya Rasulullah amal apa yang paling baik untukku jihad di jalan Allah sahabat Nabi yang duduk dengan Rasulullah bingung ya Rasulullah pertanyaannya sama kenapa pertanyaan beda-beda karena sesuai dengan yang bertentangan dengan hawa nafsunya yang pertama itu adalah orangnya sedikit kasar, sering kasar sama ibunya maka jangan mikir sholat sunat dulu deh, mikir baik sama ibu, ibunya. Yang kedua, itu adalah orang super pelit. Dapat informasi pembangunan masjid pondok ini, nggak tergerak. Maka amal baik bagi dia adalah sedekah, bukan sholat yang banyak. Bukan, bukan. Jangan mikirin sholat dulu. Mikirin bebasin tanah sebelah itu. Jadi ya itu maksudnya. Hawa nafsu. Jadi yang sesuai yang dilawan hawa nafsunya itu yang paling gede. Itu Nabi. Ini paling bagus baginya adalah sedekah infak. Yang satu itu kalau ada genderang, ada suara perang, perang-perang sembunyi dia pasti. Tanya Nabi, perang begini, kepukul. Hmm, <laughs> perang bagi saya. Makanya Rialdo saat ini pun Anda sesuaikan. Anda apa yang paling Anda yang Anda senangi kemudian dia menjauhkan diri pada Allah. Karena zaman sekarang saya ngajak riadah, ibu-ibu sudahlah ibu, tidak usah pikir tentang puasa, tidak usah makan nggak pakai makan pakai daging yang enak, puasa Senin Kamis pas-pasan, cuman sudahlah riadahnya satu aja deh bu, jangan nonton sinetron. Sudah, ini riadah yang paling dahsyat sudah, ini zamannya ini sudah, tidak usah pakai puasa-puasa, puasa bukannya nunggu pakai sinetron, loh mau kemana ini? Ayo, sadar nggak? Nah, rialdo itu seperti itu. Rialdo itu apa yang paling menjadikan engkau kebawa kepada kehinaan, kau lawan kadang mata melihat yang haram kadang harus menjauh dari internet karena di internet kita sering melihat yang tidak benar ya Allahmu di situ nggak usah mikir tentang saya bakal makan daging sudah makan daging yang enak sudahlah sudah bukan bukan zaman itu merawat pakai nasi putih doanya nggak enak nasi putih biasa saja artinya apa yang paling menjadikan engkau jauh dari Allah itu loh yang harus kau lawan atau paling tidak menjadikan kau lalai lupa jadi ini Rialdo itu seperti itu pada hakikatnya sehingga kita bisa menentukan setiap zaman berbeda. Iman Ghazali pernah istilah, kamu hendaknya harus begini, begini, begini terbiah Rialdo memerangi hawa nafsu. Jadi setiap orang itu berbeda-beda loh ya. Ada orang menikmati dengan sholat malam. Ada enggak? Malam naik malam sholat malam. Tapi kalau sudah pagi hari ha, ya, sambil nunggu sayur lewat tuh tri tentang tangga sana tetangga sini. Ha, ha, ha. Sambil nyari kutu gunjing habis-habisan sambil eh, ngobeng oh, ini bingung yang di luar Jawa sana dengar ngobeng itu apa sih ngobeng ini ngobeng itu spesial nih ini bahasanya ahli surga Cirebon itu ngobeng itu adalah rewang bagi orang Jawa Timur nah, rewang tidak tahu kalau bahasa ini apa Eh, ngobek ngobeng itu ada amal baik, bantu orang lain. Tapi gunjingmu itu loh yang jadi nggak baik. Oh kemarin pengantin yang di sana itu loh, hmm, Astagfirullahaladzim, kita itu nggak pernah dikasih makan. Pasti pinggirin pinggirin kau iya? jangan. Sekarang loh, lagi ngobeng lagi. Ada nggak gitu bu? Banding bandingin sama ibu sana, ibu sini sudah. Kalau ada ngobeng nih, baik. Jadi hawa nafsu. Jadi realdoh tuh hakikatnya memerangi hawa nafsu baru nanti dia itu sampai. Mungkin seseorang harus merenung seseorang harus merenung apa sih yang paling paling cocok buatku itu sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang sudah biasa puasa puasa itu enteng iya enggak betul lah kan? hanya biasa nggak ada tantangan belas makanya puasa Daud paling susah puasa Daud itu nggak bisa diduga kalau anda dengan orang biasa puasa Daud Giliran Anda utang, Anda undang, tak tanya pas giliran puasa. Nah, eh, tapi kalau Anda ketemu dengan orang puasa setiap hari, Anda ngundang dia pasti malam, ya kan? Enak bisa ketemu. Nah, ini ada puasa itu adalah puasa Daud, ini adalah hawa nafsu. Ini, ini itu. Puasa setiap hari juga bagus, semuanya bagus. Tapi yang paling bagus adalah bagaimana Anda memerangi hawa nafsu Anda. Kalau termasuk anda jenis orang yang pelit, ayo perangi dengan sedekah. Mungkin kita sedekah ibadah pas-pasan saja, sholat qabliyah ba'diyah, sholat malam berapa rakaat saja, berbanyak zikir kepada Allah, lalu berpikir tentang bagaimana aku bersedekah. Sedekah. Kalau anda termasuk orang yang sering nyakiti tetangga, oh, ibadah paling bagus bagi anda adalah mikir. Untuk baik dengan tetangga, mulai minta maaf, nyapa mereka dengan halus, berikan hadiah kepada mereka. Kalau Anda termasuk yang kurang baik dengan saudara, jangan mikir yang lainnya. Bahkan jangan mikir sedekah keluar dulu. Anda bersedekah kepada saudaramu dulu lebih penting agar tersambung hati dan saling. Gak usah bantu al-bahjah, selesaikan urusanmu dulu. Hmm, mikir bantu al-bahjah tapi dengan adiknya berantem terus. Enggak, saya tidak bangga itu. Urusi dirimu sendiri, keselamatan dirimu sendiri. Yang bantu al-bajah nanti ada lagi. Anda jadi ahli surga, ngurusi keluarga dulu. Yang selama ini dengan adik tidak akur, dengan saudara tidak akur, beres. Keluarkan hartamu untuk ngakurkan ini semuanya. Wasul, mendamaikan saudara, pahalanya gede. Lebih gede daripada bantu al-bajah. Loh, tapi kan al-bajah perlu bantuan untuk bebasin tanah. Itu orangnya lain, ahli surga yang lain, bukan kamu. Kamu selesaikan urusanmu. Jangan sok jadi pahlawan. Nah, insya Allah di surga beres, insya Allah besok tanah ini. Sudah disebut berkali-kali di majlis ini. Ah, ahli surga. Jadi anda selesaikan urusan Anda dengan Allah. Sebab ku angfusakum wa ahlikum nara. Jangan sok berjuang di luar sana tapi di dalam tidak beres. Dengan tetangga, dengan sanak dan kerabat, saudara, Masya Allah. Dengan bibi, ah, eh, ini ria Allah tuh begitu. Sebab mohon maaf, ini pengakuan dari orang kaya. Iya bu ya. Kalau saya sedekah ke masjid ke pondok kok gampang. Tapi sedekah keponakan saya yang kurang ajar kok susah bener. Hmm, tuh inti ria Allah inti di situ. Stop, jangan sedekah ke pondok dulu. Sedekah keponakanmu tuh yang kurang ajar tuh. Tapi iya, tapi itu setan yang ngajari ngomong tapi itu, tapi, tapi. Tidak pakai tapi, sudah. Ulang sedekah kepada ponakanmu. Hentikan urusan al-bahjah. Kami mengajak bersedekah ke al-bahjah bukan mengajak gedekan pondok ini, tapi kita ingin selamat. Itu saja, selesai. Kalau ternyata di rumahnya belum bayar zakat, bayar zakat, jangan untuk pondok. Kalau anda masih punya hutang, berisi hutangmu. Kalau anda punya keluarga yang harus berisi. Bahkan kami selalu menyeru, jika mungkin di antara kalian, jika anda ini punya karyawan, yang belum punya baju menutup aurat, maka ketahilah anda membelikan baju mereka menutup aurat lebih bagus daripada anda sedekah ke pondok. Karena menutup aurat karyawanmu adalah wajib dan sedekah ke pondok hukumnya sunnah. Dan harus suarakan ini. Kami tidak rela jika ada orang kaya kelihatannya banyak sedekah ke sini tak tahunya tidak selamat di hadapan Allah. Ada salah satu pejuang orang yang cukup berusaha untuk menutup aurat. Buya, tapi gimana? Pembantu saya saya belikan baju yang bagus panjang dipotong. La ilaha illallah. Ya usaha aja dulu, dipotong, usaha. Anda yang penting tidak dosa, Anda usaha. Berusaha wajib. 50 juta yang anda akan anda berikan ke pondok lebih baik ke 50 juta untuk menutupi aurat mereka semuanya hakikat ini hawa nafsu saya ngomong begini pun memerangi hawa nafsu sebab karena anak hanya pengen gedekan pondok saja ini iblis bisik saya enggak iblis saya enggak pernah bisikan beresin utangmu hei para bapak Beresin beresi zakatmu keluarga mau dulu enggak usah bantu ke pondok ini merangi hawa nafsu juga ngomong gini kita tidak akan masuk surga surga surga surga uh, uh surga-surga masuk neraka rugi nanti surga siapa nah, baik ini merangi hawa nafsu kayak begitu tuh apa yang menjadikan sesuatu yang kita tidak dekat kepada Allah perangi perangi perangi yang paling disukai hawa nafsunya hmm, perangi kayak gitu jadi kita melawan hawa nafsu. Nah ini baru riado. Riado itu bukan hanya puasa, puasa ngerowot, puasa Senin Kemis, habis itu pakai misal haram lagi Senin Kemis sampai berapa kali Senin nanti nggak buka. Siapa haram? Ya buka yang enak. Ya sehat. Niat makan. Daripada puasa gak karung sampai ya. Ada dikisahkan oleh Imam Ghazali meriwayatkan satu kisah tentang keutamaan menghidupkan antara maghrib dengan isya. Ini hawa nafsu. Gimana kalau saya berpuasa, saya pasti tidak bisa menghidupkan antara maghrib dengan isya. Pertama, jamaah maghrib pasti hilang. Jamaah maghrib pasti hilang. Kemudian saya Mag Isya itu sudah nggak konsen, enggak. Antara maghrib dengan isya nggak isya. Mana lebih bagus antara saya puasa, untuk saya menghidupkan maghrib dengan isya. Batalin puasamu, lebih baik kau perhatian antara maghrib dengan i, isya. Nah ini kan begitu utamanya. Ada hawa nafsu di sana. Ini contoh saja. Termasuk sedekah dan sebagainya. Semoga ini orang yang tidak punya masalah semuanya. Setelah itu apa? Beres. Urusan tanah, ini masih kurang ternyata tambah lagi tanah kita akan memperlebar lagi tanah sekarang perlu tanah ini semoga Alhamdulillah ada terus hamba Allah yang membantu dan membantu dan membantu semoga akan Allah mengirim lagi dua setengah miliar sudah terkumpul kurang lebihnya berapa ratus juta berapa ratus yang mau semoga Allah mengirim ahli surga bisa mencukupi semuanya enteng Allah bagi Allah Allah mengangkat siapa saja dan tidak harus orang kaya loh yang dianggap oleh Allah seperti yang pernah terjadi selama ini, orang yang bersedekah tidak harus orang yang banyak duitnya, tapi orang yang rindu kemuliaan. Kadang-kadang tanahnya itu-itu saja, hartanya itu-itu saja, karena pengen selamat. Semoga menjadi ahli surga semuanya.